Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ma ba'du Yang saya hormati para sesepuh, penyesepuh, para alim ulama, para masyayikh, para asatid wa asatidah Dan yang saya hormati khususnya panjenenganipun Ki Akram Sofwan, Habib Umar Mutahar Ustadz kami Syekh Abdullah Jaidi dan kakak saya yang selalu saya banggakan Habib Abdullah Fahmi al Atas dan Ananda Ismail Fajri dan pimpinan sesepuh kami adalah Bapak Kizai Nuri, pimpinan Suriah Nahdlatul Ulama dan dan fitiahnya Pak Kiai Rofik dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan Hadirin wal hadirat rahimakumullah Saya mungkin tidak akan panjang lebar Cuma mengungkapkan rasa kebahagiaan dan kebanggaan malam hari ini Bahwa dengan adanya halal bihalal kerjasama antar Robitoh dan Nahdlatul Ulama itu semata-mata hanya jembatan belaka yang kami harapkan tahun depan bukan dengan robitoh saja robitoh al-irsyad dan nahdlatul ulama itu harapan kami dan kita perlukan juga organisasi-organisasi Islam khususnya yang ada di Pekalongan tunjukkan kekuatan kita tunjukkan kesatuan persatuan kita untuk Islam dan untuk NKRI. Kalau kita sudah bisa melihat kita duduk jajar begini, Robito hilang, NO hilang dalam majelis. Yang ada apa? Nanu min ahli la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. TNI-nya, Polri-nya, sulit kalau sudah duduk begini luar biasa Indonesia saya yakin tidak akan dipecah belah karena ini satu kekuatan yang luar biasa untuk kita semuanya kita malu kepada negara lain para bapak, para ibu negara lain sudah bikin nuklir kendali sekat yang menjadi alat eksperimen justru di daerah-daerah Islam yang nyekat ngakuni Islam sing disekat ngakuni Islam kabeh macam-macam rudal dan lain sebagainya ya Allah satu lagu sisi buat obat-obatan, ilmu kedokteran, alat-alat kedokteran, kita tidak mampu kita membikinnya. Belum dunia pertanian, ya Allah, malu kalau saya ucapkan. Kita yang membesarkan, kita yang menanam, kita yang rabuk, tapi yang dapat nama orang lain. Apa contohnya? Jambu Bangkok. Mbok iya dirubah sithik ae jambu endok. Durene. Nandure nang sekarang anyar. Sing rabuk wonge dhewe. Barang gedhi duren bako. Ayame nang kene, mangane nang kene, dope nang kene. Ngendok ditetesake barang gedhi diarani ayam. Dewi keduman gula Jawa nasib lagi kaya kaya kaya jari jare wong pekalongane kok dinengke baik kok asik hebat aku ajib bin ajaib al getuni temenan ini satu contoh bisa tidak kebanggaan kami hubul watonnya kita hidupkan Apa diantaranya jambu Indonesia, durian Indonesia. Mau bibitnya kadek ini hasil ini. Kelengkeng Indonesia terhormat nama buah-buahan yang keluar dari bumi pertiwi ini. Karena apa? Kita pandai menghormati, kita pandai menghargai, tapi jangan sekali-kali kita menyalahkan bangsa lain kalau kita tidak bisa menghargai apa yang keluar dari bumi pertiwi ini itu baru buah-buahan bagaimana sesama kita antara muslim akhul muslim kita harus sudah waktunya bukan nyek-nyekan terus khilafiyah digede-gede no terus kapan kemajuan ini sampai tekan pertaniannya kita ingat sedikit pada waktu hijrah Nabi Yusuf SAW apa yang dibangun bukan ngasah pedang pedangnya pedang ekonomi pedangnya pedang ekonomi pedangnya pedang pendidikan pedangnya pedang akhlak pedangnya pedang adab dibangkit dibangun oleh Rasulullah SAW karena apa SDM-nya sudah dipersiapkan dari Mekah Roma sebelum hijrah SDM-nya SDM-nya luar biasa Nah, apabila kita mempunyai potensi kekuatan yang luar biasa, umumnya umat Islam, uh, uh, khususnya umat Islam, umumnya pada bangsa Indonesia ini, saya kira akan menjadi satu kekuatan yang lebih dahsyatnya daripada nuklir. Saya yakin itu. Maka dari itu, dengan adanya halal bihalal ini, semoga akan menjadi contoh lambang kesatuan persatuan Indo. Ya keras, Indo kampung Arab nek nyebut Indonesia sekeras sebab dia cikal bakal sama MR Basaida, Basaida, Abdurrahman Baswedan itu tokoh nasionalisme luar biasa harusnya di sini harus menjadi contoh itu tapi alhamdulillah panjenengan kita kita ini ucapnya merdeka wetenge wis betul perutnya kenyang wis merdeka soalnya dulu waktu pejuang-pejuang kita kita menyebutkan merdeka betul-betul dahaga akan merdeka perutnya kosong lari-lari dikejar-kejar oleh penjajah dan sebagainya masih gegap gembita mengucapkan Merdeka begitu perutnya kosong tapi sekarang perutnya marah Warak besopo Wis merdeka. Tinggal satu pertanyaannya, pernah apa Anda berbuat untuk bangsa ini? Dan pernah berbuat apa Anda untuk negara dan bangsa ini dan untuk agama ini? Jawab, kami tidak memerlukan jawaban, tapi perilaku contohkan, buktikan kalau kami orang-orang yang bisa mengisi kemerdekaan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. kadang bulan tuh, gue lapis ngele jangan lap lapi gue wa maulana Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmillah بدوام ملك إلهي صلاة دائمة بدوام ملك Zaman kepungkur Ono zaman zaman buntutan Eso eso rame-rame luru ramalan Zaman kepungkur ana jaman eso eso rame rame loro ramalan gambar kucing dikira gambar macan bengi diputer bengi diputer metu wong edan Bangine putar Tuwang edan Kurang puas Kurang puas Uang ora waras Ora waras sejati takonan Kurang puas Kurang puas uang ora waras dadi takonan akan ditakoni guyu cekakan jebul kang takon jebul kang takon wis ketularan jebul kang takon padang bulan padang sore ceritani kanggo sebo mengko sore kene tak ceritani mengko tukang fitnah tukang fitnah padha getayangan seneng ningali seneng ningali akeh perpecahan tukang fitnah tukang fitnah padha getayangan seneng ningali akeh perpecahan tunggal bangsa akeh tawuran iman gak kuat iman gak kuat ado katut setan iman gak kuat iman gak kuat ado katut setan Allahumma salli wa maulana Muhammadin ada imaman Bareng Keindahan Keindahan bumi Terhias Untean mutiara Keindahan Keindahan bumi pertiwi undian mutiara membangun bangsa yang sejati harum namanya harum namanya di Nusantara harum namanya di Nusantara mutiara padang bulan padange sing awe sing awe awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe sing gawe awe ngelingake Ojo turu sore kene tak critani kanggo sebok ene tak critani jejak jejak jejak-jejak para pendahulu sejarah saksi hidupannya. jejak-jejak jejak-jejak para sejarah saksi hidupannya tersurat tersirat masa lalu jadi bekal jadi bekal penerusnya jadi yang keras bareng merah putih merah putih Pacaran imannya Merah putih Merah Pancaran imannya dimanapun ia berada. cinta tetap cinta Indonesia merah putih merah putih pancaran imannya tetap cinta tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia tetap cinta tetap cinta Indonesia Terima kasih. Terakhir saya ucapkan untuk Ananda Ismail Al-Fajri saya tidak akan mengucapkan selamat tinggal tidak. Tapi semoga berhasil dan sukses di sana karena generasi muda seperti beliau dan sepadannya para beliau itu dambaan kita semuanya untuk regenerasi penerus yang siap mampu untuk menjawab tantangan Oh, agama, tantangan umat dan tantangan bangsa ini. Itu harapan setiap orang tua. Mari kita tutup bersama doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin dan saya nyatakan walaupun belum musyawarah ini akan berjalan setiap tahun halal halal nah, terima kasih Walafu minkum. warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya satu dua indonesia tanah airku